Menjawab uh, syubhat yang tadi disampaikan oleh akhuna Ustaz Fauzan Hafizahullah bahwa ada sebuah kaidah asam wa ta'ah yang disebutkan oleh para ulama. Pertama bahwa penguasa muslim, pemerintah muslimin yang telah berkuasa memimpin rakyat dengan cara apapun hak ataupun dengan cara balik, kalau dia telah berpuasa maka dia telah berposisi sebagai wali di antara cara yang balik, cara pemberontakan misalnya ada sekelompok orang memberontak dan menang berhasil menguasai negara maka kita pun harus seru wa kepada itu ini yang pertama. Nah, yang kedua, uh, <clears throat> Syekhuna Khalid Al-Dhafiri, Syekh Khalid, Dr. Khalid Al-Dhafiri punya kitab sebagai eh, risalah doktoral di Jamiah Islamiyah, judulnya Muamalat Ulatil Umur, Muamalat Hukam. Dua jilid. Ya. Uh, di disebutkan tentang masalah yang saya isyaratkan. Yang kedua, bahwa sam'u wa ta'ah dibatasi di dalam syariat Islam dalam hal yang ma'ruf. Bukan dalam hal yang mungkar. Rasulullah SAW menyatakan, Alaikum bis-sam'i wa ta'ah illa in umira bimaksiyah. Fa in umira bimaksiyah fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat. Namun, kalau diperintah untuk yang maksiat, perbuatan, perkataan, sikap yang melanggar Allah, syariat Allah dan Rasulnya, maka tidak ada lagi berlaku seru wabah. Dalam hal itu saja, bukan digeneralisir dalam hal yang maksiat tadi. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lainnya, Inna ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan yang wajib dipenuhi itu dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khalid tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dia. Orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Termasuk waliul amr. Yang apabila ketaatan kita kepada pihak tadi mengandung kemaksiatan kepada sang khalik. Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kemaksiatan adalah demokrasi. Demokrasi memerintahkan kita untuk berpecah belah. Sementara Islam melarang kita untuk berpecah belah maka kita tidak boleh berjamaah. Syariat Islam melarang kita berpartai-partai. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian meniru cara-cara orang musyrikin di mana mereka memecah belah agama mereka menjadi partai-partai. Masing-masing partai berbangga mengklaim dirinya yang benar. Demokrasi sebagai agama. Demokrasi itu agama ya, yang dipaksakan oleh Barat kepada seluruh dunia. Ya, agamanya, di ya, demokrasi menyuruh kita berpartai-partai. Kalau tidak ada partai di sebuah negara, tidak demokratis. Maka kita nggak boleh taat. Tetapi ketidaktaatan kita kepada perintah pemerintah yang maksiat ini bukan berarti kita menjerit-jerit di jalan-jalan, kemudian bisa mencaci maki, mencela, menghina pemerintah, bukan. Di mimbar-mimbar, di mimbar Jumat, di mimbar khutbah hari raya, ataupun di buletin-buletin tulisan nasional, nggak boleh. Tetap kita tidak taat dalam hal ini. Saya tidak ikut berpartai. Loh, tidak taat? Iya, saya tidak taat karena ini maksiat. Minta maaf. Ya. Dan saya menasihatkan kepada pemerintah untuk tidak mengikuti makar-makar Amerika. Begitu caranya. Wallahu ta'ala أهلا بالصواب